بسم الله الرحمن الرحيم yang عليكم ورحمة الله وبركاته Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berkaji majelis kita pada siang hari ini mari sama-sama dengan segenap keikhlasan dan ketulusan hati kita kita awali dengan baca suratul Fatihah Al-Qur'an mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang punya masalah diberikan solusi yang terbaik yang mempunyai hutang segera lunas hutang-hutangnya yang masih sendirian segera mendapatkan jodoh yang sudah berumah tangga di rumah tangga surga baik di nama sakinah mawaddah warahmah hari ini waktu itu dari al-fatihah fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik Iya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين di dalam surah Allah yang ketika menyebut kematian ucapan yang keluar dari mulut dan lidahnya adalah ucapan la ilaha illallah dan sebagai sebuah alamat husnul khatimah insya Allah dapat jannah barang siapa yang mengakhiri hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan isyarat untuk khotimah dan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah sekalian kita latih kita biasakan kalimat ini mudah-mudahan nanti pada saat kita menjemput kematian ucapan yang keluar dari mulut nanti dan kita ada ucapan dari ilaha illallah. Allah Allahu nakul terkait dengan sebuah hadis Rasulullah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab jadi bicara pemimpin tidak bisa dilepas dari kata mas'uliyah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah responsibility. Tidak ada pemimpin yang tidak punya tanggung jawab. Ketika seorang bersedia siap untuk menjadi pemimpin itu maknanya dan artinya dia siap bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kalau dia seorang lurah, berarti sebagai seorang lurah dia siap bertanggung jawab terhadap semua warga yang ada di kelurahannya. Kalau dia seorang gubernur, berarti dia siap bertanggung jawab terhadap segala hal apapun yang menimpa warga satu provinsi. Nah sekarang lagi musimnya pilpres, Siapa yang sia sia nyawa menjadi presiden harus siap bertanggung jawab terhadap 200 juta warga Indonesia. Masalahnya sudah siap kalau kalau siap menduduki kita juga bisa ya. Semua juga siap kalau kita duduk jadi presiden. Tapi konsekuensinya sudah siap belum ini masalahnya. Jangankan berbicara 200 juta penduduk Indonesia pak, ngurus kadang-kadang bertanggung jawab untuk anak istri kita saja kadang-kadang masya Allah berat luar biasa. Saya pribadi mengalami tidak mudah Bahkan saya dapat curhat dari salah seorang tetangga saya yang kebetulan diberikan amanah untuk jadi ketua RT. Ustaz ternyata susah juga jadi ketua RT. Makanya ketua RT nya susah kalau juga jadi presiden. Tapi masya Allah hebat banyak yang pede menjadi presiden hebat. Salut saya orang Indonesia. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan istilah Khalifah Surah Al-Baqarah ayat 30.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 Jadi orang siapa yang siap menjadi pemimpin harus siap menjadi wakil Allah di muka bumi. Kalau sekedar wakil raja gampang yang berat adalah mewakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya asmaul husna 99. Berarti kalau dia jadi pemimpin, dia harus bisa merefleksikan dan mengaktualisasikan 99 nama baik itu di dalam kehidupan kepemimpinannya. Ambil satu contoh, kalau Allah mempunyai sifat Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana, maka seorang pemimpin adalah Abdul Hakim, seorang hamba yang bijaksana. Jadi kalau dia belum bijaksana dalam mengambil keputusan, masih ada yang dizolimi dan diintimidasi, ada yang dikecewakan, ada yang tertipu, berarti dia belum siap jadi pemimpin. Kemudian yang ketiga disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata bahwa mukminin, pemimpinnya orang beriman. Amir itu dia berkata amrul itu adalah perkara orang yang mempunyai kemampuan di dalam menyelesaikan sebuah perkara-perkara. Artinya dia memiliki kemampuan sebagai seorang yang decision maker. Itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian poin kedua juga kita sudah bahas kemarin. Dilematis antara pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan. Berapa tahun yang lalu saya besar agak pusing juga. Gitu Mana yang benar nih Pak? Pemimpin itu diciptakan atau pemimpin dilahirkan? Gimana Pak? Masing-masing punya dasar dan argumentasi. Pemimpin itu dilahirkan. Tapi ada juga mengatakan pemimpin itu diciptakan. Setelah saya coba lihat berbagai literatur, akhirnya saya menemukan jawaban ternyata dua-duanya benar. Pemimpin diciptakan, pemimpin dibentuk iya untuk pemimpin yang bersifat duniawi. Untuk menjadi seorang manajer harus dibentuk ada trainingnya, training untuk manajer. Untuk menjadi seorang direktur ada pelatihannya, untuk menjadi seorang direksi. Untuk menjadi seorang jenderal ada pelatihannya, sekolah pimpinan abri. Untuk bisa menjadi tokoh, menjadi satu pejabat-pejabat ada sekolahnya oleh anak. Jadi untuk pemimpin yang bersifat duniawi bisa ada sekolahnya. Untuk jadi gubernur jangan ada SPPDN dan seterusnya. Tapi ada pemimpin yang dilahirkan, kan? pemimpin spiritual atau pemimpin kufrawi tidak bisa dibentuk. Karena apa? Dia langsung dilahirkan oleh Allah, SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau ada ada sekolah kenabian, Setelah dibuka sekolah kenabian, sekolah kerasulan, pernah dengar kan? Tidak ada. Karena memang tidak ada sekolah yang Nabi dan Rasul. Langsung Allah yang menurunkan SK-nya. Sehingga setelah Nabi Muhammad SAW itu di tunjuk sebagai nabi dan rasul yang terakhir, tidak ada lagi nabi dan rasul lagi setelah kuliah. Sudah selesai. Baik itu secara review yang kemarin dan hari ini kita coba menambahkan sedikit. Mohon maaf kalau tidak bisa tuntas karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa sambung lagi. Ada sebuah kalimat yang cukup menarik bapak-bapak dan ibu kalian. We cannot change the wind direction, but we can change the wind direction. Kita tidak bisa merubah arah angin. Tujuh kan? Arah angin itu takdir Allah, nggak bisa dirubah. Kalau tak apa waktu saya kuliah di jurus, kalau penumpang di jurus, saya belajar banget mengenai aerodinamika. Bahwa yang namanya angin tidak bisa dirubah, tuh. Kalau bergerak dari barat ke timur, ya sudah dari barat ke timur. Kita nggak bisa belokkan ke tujuh belas, utara atau selatan nggak bisa. Itu takdir Allah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah we can change the wind direction. Kita bisa mengubah arah sayap kita. Apa maknanya? Kita tidak bisa merubah takdir Allah, tetapi kita bisa merubah sikap kita terhadap takdir itu. Kita bisa merubah perspektif, perspektif kita atau persepsi kita terhadap takdir itu. Contoh, kalau hari ini kita sedang banyak utang, tidak bisa simsalabim tiba-tiba utang itu langsung lunas seketika. Tapi yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah Bagaimana merubah persepsi kita tentang masalah dunia. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, tidak bisa langsung instan masalah itu berubah atau langsung hilang masalah itu tidak bisa. Maka dibutuhkan sebuah sikap bagaimana kita menilai masalah itu sendiri. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Lanjut, karena itu sudah saya kasih judul, tidak ada kepemimpinan yang paling ideal kepemimpinan yang paling paripurna, kan multidimensional kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak perlu tanggung-tanggung kalau mau jadi pemimpin. Referensi kita jangan yang tanggung-tanggung, antum yang paling top. If you want to be the best, follow the best. Kalau kita ingin jadi yang terbaik, ikutlah orang yang terbaik. Kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik di level pun, di level paling bawah sampai paling atas, marilah kita contoh pemimpin yang terbaik yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bahas pola kepemimpinan Nabi itu dari dua periode. Yang pertama disebut dengan kok dan nubuah, yang kedua adalah bah dan nubuah. Ini adalah yang kok dan nubuah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membentuk leadership, membentuk kepemimpinan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi Muhammad sebagai manusia. Nanti setelah ini ada slide kepemimpinan Nabi memimpin setelah beliau orang ini punya yang namanya personality, kepribadian yang matang. Major in personality. Dia punya kematangan dalam kepribadian. Mari kita lihat, ada dua sifat yang menonjol. Muhammad, sang pemuda bernama Muhammad ini mempunyai dua sifat yang sangat khas. Yang pertama adalah beliau pribadi yang mandiri, sekaligus beliau pribadi yang bersih. Maka barang siapa yang kita ingin menjadi pemimpin, dimanapun levelnya pemimpin, milikilah dua sifat ini. Sifat mandiri dan bersih. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Yang dimaksud dengan mandiri, terjemahan Qurannya ada di dalam surat Al-Imran ayat kedua. Apa bu? Ayat kedua apa? Allahu Samad. Allah tempat kita bergantung. Orang yang dikatakan mandiri adalah orang yang tidak pernah menggantungkan nasibnya, masa depannya, keluh kesahnya kepada makhluk selain Allah. Dia hanya mau bergantung kepada Allah. Jadi walaupun orang yang sudah punya kemandirian secara finansial, kemandirian secara intelektual, tapi masih bergantung kepada selain Allah, misalnya ketika misalnya. Ketik rek Joko Ki Joko Bodo. Namanya juga Ki Joko Bodo. Kita kirim SMS Bodo beneran. Ketik rek ya, nasib Ki Gendeng Pamungkas. Tahu benar apa? Gendeng itu gila. Ya kalau kita kirim ke ke Gendeng Pamungkas jadi kita sama gilanya. Gitu. Bodo gilanya. Gitu. Saya tidak menegak masalah Anda saya hanya memperkirakan bagaimana masa depan Anda. Apakah prospek atau tidak? Salam, Mama Laura. Salah satu murid saya tergabung di dalam Jakarta Virgin Club punya teman namanya An namanya Andri kalau tidak salah oh, oh saya salah satu namanya anak dari mana Mama Lauren cerita sama teman sama murid saya eh tahu nggak mamaku ikut aliran Sai Baba Internasional. Mau tahu Sai Baba Internasional? Silahkan Pak searching di Google. Yang punya beli kiri, langsung cek aja. Sai Baba Internasional. Ya. Itu terkenal. Sehingga para ulama mengatakan itu adalah tanah dajjal, Pak. Ya, kalau dajjal artinya belum, belum muncul, nah itu tangannya Pak. Bisa terbang dari tangannya keluar kampung, bisa bisa muntahnya itu keluar intan, mutiara itu semua adalah sihir pengikutnya udah 100 juta di seluruh dunia, cabangnya di Indonesia di Bali. Nanti dalam waktu kita bisa bicara itu menarik sekali kalau kita mau bahas. Baik, Muhammad SAW apa yang kita logis. Nah, itu berarti kita bisa pengetahuan. Ini adalah gini, Pak. Nahan hujan pakai kulit. terus, tapi kecil kita diajari, Pak. Ya, nahan hujan pakai lidi, ya Pak ya, dipancakin bahwa bawang merah sama kabel itu adalah sama Tuhan, takut ya, Pak. Emang kalau kita gitu pun akhirnya Tuhan, apa, Tuhan jadi takut Tuhan hujan. Ya Allah, ya Rabbi, pasti ada yang begitu. Bu, kenapa bu pengalaman di jumlah pakai begini? hal-hal seperti itu yang masih terjadi. Ini menunjukkan kita belum punya kemandirian. Hal-hal yang sekali itu saja kita masih percaya, apalagi yang besar. Yang kedua adalah pergi. Nabi Muhammad itu pribadi misalnya yang ingin mendapatkan perlindungan saat dia menjadi pemimpin. Apakah itu jadi seorang manajer, menjadi seorang direktur, kepala divisi, kepala bagian, bahkan mungkin juga gubernur Ingin mendapatkan dukungan dari Allah gampang saja. Milikilah kemandirian dan kebersihan. Insya Allah Allah akan berikan perlindungan. Tidak perlu harus repot-repot mempunyai bodyguard sampai 100 orang. Yang kedua adalah wawajan bukan engkau wahai Muhammad dan kadang tolak para ulama sepakat tolak bukan berarti sesat dan Muhammad bukan sesat tapi Muhammad dalam keadaan bingung kenapa bingung kok dari sekian pemuda yang ada di Mekah hanya aku yang dipilih jadi nabi nabi bingung artinya apa Muhammad tidak pernah berambisi dan punya cita-cita menjadi nabi karena nabi itu sebuah bukan sebuah cita-cita bukan sebuah ambisi tapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan Muhammad pribadi yang tulus dan pasrah. Tulus bermakna tidak punya kepentingan apapun kecuali mencari ridho Allah. Sekarang banyak kita temukan orang yang mencari ridhonya manusia. Tapi tidak mencari ridhonya Allah. Kalau diberi nama, kalau pun anaknya Romera Katanya saya ada barang mirip Mirip-mirip eh? Aku saudaranya gitu ya. Iya, dia bilang Tulus. Tulus karena kita hanya punya motivasi Iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah punya kepentingan-kepentingan lain, nah ini sudah tidak tulus lagi. Dalam itu juga gitu, kita tulus, baru dapat tulus. Bedanya masa tulus, tulus, tulus, tulus duit baik. Kalau kita tulus, sama tulusnya dapat. Kemudian yang kedua artinya apa? Apapun yang dibutuhkan oleh Allah kepada kita, kita siap menerima dengan senang hati. Hidup ini seperti main wayang pasti. Dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala kita mau main wayang sih. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan Allah seperti ini, kita sikapi dengan penuh suka hati. Tidak ada yang kecewa. Nah, kalau kita punya ketulusan dalam masyarakat, maka bonusnya adalah hidayah Allah karena engkau itu adalah buruk dan basra, fahadah, maka aku berikan petunjuk. Barang siapa pemimpin yang mendampingi mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah dalam memimpinnya, maka kalau amalkan dua sifat ini, tulus dan pasrah. Tuluslah dalam memimpin, tidak punya kepentingan apapun. Kemudian kedua, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Insya Allah, dia akan dibimbing dan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Yang terakhir, yang kita tidak bisa bahas lebih lanjut, sampai di sini saja. Adilah, dan adilah fa'adha, kami temukan engkau dalam keadaan miskin. Muhammad ditemukan dalam keadaan miskin. Kemudian dan kemudian kami mengkayakan. Kita ambil kata miskin itu bukan secara finansialnya, Pak. Dalam kondisi yang prihatin itu Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang penuh ketangguhan dan keulutan. Tidak mudah menyerah, tidak pesimis, tetap berjuang sampai saat-saat terakhir itu yang kita dapatkan. Dua sifat ini adalah ciri seorang pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik dan pemimpin yang tangguh, tak banting. Dia nggak takut dengan kegagalan. Apapun kegagalan dia akan hadapi. The real champion is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every value. Seorang juara sejati, pemimpin sejati bukan sekedar memenangkan terhadap pesaing-pesaing politiknya tapi mereka yang selalu kita bangkit dari segala dari setiap kegagalan gagal bangkit lagi gagal dia bangkit lagi dia punya satu cadangan energi cadangan power untuk bisa bangkit di dalam segala itu kita butuh pemimpin yang seperti itu mulai krisis pemimpinnya pesimis wah makin bingung rakyatnya walaupun rakyatnya krisis miskin tapi pemimpin itu tangguh mengajak kita untuk bangkit insya Allah umatnya pun juga lebih optimis yang kedua bulan tidak mulanya sampai kalah di satu hal dia coba dengan cara-cara baru. Dia sering melakukan manuver-manuver terobosan-terobosan baru sama yang juga cerminan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Baik sementara kita cukupkan sampai di situ karena mungkin di antara bapak dan ibu ada aktivitas lain. Sebelum kita akhiri, kita ada berikan kesempatan satu dua pertanyaan. Mungkin ada yang menyampaikan masukan, ada yang menyampaikan usulan, kritik saran silakan. Ya satu, ada lagi bisa ambil pak ini pak, ya, ya, ya. Ibu ada yang nanya bu? Oke, bapak silakan pak. Mau disebutkan namanya? Ya. Silahkan. Nama saya pensiunan Bank Indonesia. Eh, Secara kebetulan saya sudah bertanya-tanya dalam kita berapa hari yang lalu. Ya. Saya di TV yang maksudnya sihir tak namanya, sulap tak namanya, sehingga semua orang yang hadir itu bingung besi bisa begitu, kok bisa begini. Nabi Muhammadnya nggak begitu. Eh, saya balik-balik Al-Quran, eh, sekarang kan ada Al-Quran yang bisa ya, mencari besi. Itu ayat mengenai besi itu yang mendekati warna laut itu diberi Itu itu baju besi, kemudian bukit pagar gunung pakai besi, eh, dan Allah bisa menggunakan besi dia. nah, hubungannya dengan kardus besi, model sihir-sihir ini membingungkan uh, masyarakat kita yang tua-tua juga sering akan ditanya oleh anak. Oh iya begitu ya. Iya. Terima kasih. Boleh ada lebih banyak ditanyakan ke orang Madura, Pak itu jauh berkanan di Guside. Baik, makasih Pak. Pertanyaan cukup menarik, unik ini. Jarang sekali ada pertanyaan semacam ini. Mungkin yang Bapak maksud itu tayangan ini Pak ya, tayangan hiburan masa mungkin Pak ya. Itu yang di TV Pak, seperti kita di rumah itu maksudnya di bagian Pak. Saya acara apa Pak? Sulap. Sulap eh, bisa sihir, eh, bisa permainan-permainan. Oke. Dan ini tidak hanya di Jakarta. Baik. Oh, Ya, baik. Jadi ada dua hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah bagaimana persepsi Islam tentang masalah pikir tadi ya, permainan-permainan semacam itu. Orang menyebutnya sulap atau ilusi dan mentalis dan segala macam. Kemudian yang kedua, bagaimana kaitannya surat al-hadid ya Pak ya? Ada surat sama masalah besi dihubungkan dengan masalah surat al-hadid itu. Bagaimana hubungannya? Baik, saya akan bahas yang pertama. Sulap apapun namanya, sulap kemudian ilusionis dan segala macam itu terbagi menjadi dua kelompok pak dua apa dua klasifikasi yang pertama adalah teknologi menggunakan teknologi yang pertama jadi dalam sunatullah kebetulan saja orang-orang itu mengetahui cara bekerja sebuah fenomena di alam ini kemudian diatraksikan ada sebuah hiburan, dia dapat duit dari situ. Nanti saya akan contohkan beberapa. Kemudian yang kedua, bukan teknologi Pak. Jadi cuma ada kebetulan. meditasi luar biasa itu sholat sudah cukup. Kalau kita sholat khusyuk itu sudah meditasi yang sangat luar biasa. Gak usah pakai neko-neko dan aneh-aneh. Sholat yang khusyuk itu sudah luar biasa. Cuma kita tidak belum belum mengelaborasi itu. Jadi saya berkata cuma dua itu saja. Boleh saya perkenalkan salah satunya ya baik yang menggunakan teknologi. Sebenarnya ada ada benarnya, tapi kalau nggak ada, saya punya buku Buku itu Pak kalau diperlihatkan satu kali tidak ada gambar. Diperlihatkan yang kedua ada gambar. Diperlihatkan yang ketiga ada gambar dan Mungkin orang yang tidak tahu teknologinya, oh hebat juga bisa melihat di tengah tulang. Enggak Pak, bukan hanya saya, Bapak juga bisa membuka? Memang buku itu sudah dirancang Pak. Kalau kita bukanya dari bagian perlengkapan, ya kita begini. kita bukanya begini atasnya. Itu yang keluar tidak ada apa kosong. Tapi kalau yang dibuka bagian tengahnya, itu yang muncul gambarnya. Kalau kita buka bagian dari bawah, itu gambar dari tulisan. Itu teknik bisa dibuat. Jadi bukan karena dia bisa nonton itu, siapapun bisa nonton ya. Kan? buku itu. itu saja, dia lebih tahu duluan. Maaf, lewat satu lagi, matematik. Ya, main magic namanya, teman, saya kajian matematik. Boleh dibayangkan sedikit, waktu makan dibayangin. Bapak jadi menang kaya, Pak ya? dari 0, tapi nggak boleh 0. Ya. Dari 0 sampai 9, tapi tidak boleh 0. Sudah simpan Bapak keluarkan satu digit. Oke? Okay? Kemudian Bapak tambahkan dengan yang Bapak simpan. tanya lebih tanya lagi di luar forum ini. Saya punya utang sama Bapak, tapi belum dijawab. Karena waktu itu sangat tadi. Silakan Pak. Singkat pada Pak. Mohon satu pertanyaan saja karena waktunya juga sangat berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati nama saya Asyik Salim. Kecuna BI tahun Satu marga kita Pak ya? Satu marga Salim. Pertanyaan, eh, kalau pemimpin di Rasulullah, eh menurut saya minimal adalah orang Islamnya kafah. Ya. Atau kalau di Indonesia ini minimal dia partai yang berideologi Islam minimal. Hmm. Tapi kenyataannya yang maju paling tinggi nasionalis yang religius, religius yang maju itu baru. Nah, sikap kita dalam ini? Kedua, satu lupa. Ini ada sedikit Kalau mana menurut Ustaz eh, Ahmad Dinajat, Presiden Iran, walaupun dia siap, apakah dia itu termasuk yang ya, ya. agak memenuhi syarat. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah bicara masalah fikih syari, ya fikih akal, fikih masalah hukum di dalam masalah kepemimpinan itu tidak bisa diterapkan, dieksekusi hanya sekedar melihat dari aspek hukum saja. Ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan. Di antaranya fikul aulawiyah, fikih prioritas. Ada yang namanya fikul wakil, fikih realitas. Dan ada yang namanya fikul wakil fikih keseimbangan. Kalau dalam bahasa kaidah ilmu fikih disebutkan akhoful dororoi. Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, yang sama-sama bahaya, pilihlah yang paling minim resikonya. Ini kita udah berbicara baik dulu Pak. Kalau bicara yang baik, itu oh, sudah susah pak. Ini kan pilihan kita adalah mencari yang terbaik di antara yang buruk kan gitu kan? Karena begitu kan? Kita mau cari yang ideal susah pak. Sekarang kita dihadapkan dengan satu pemimpin. Nah, maaf, umat butuh pemimpin. Kan kita nggak mungkin pak. Kita udah siap nih, makmur. Nggak ada yang aja jadi iman gitu kan? Kenapa iman kan takut? ada kriteria yang menjadi imam itu berat. Harus apa Quran, apa apa kemudian dari segi itu Islam kita Nggak ada yang berani, tujuh tunjukkan nggak ada yang mau maju. Kan jadi masalah bersama jamaah, Pak. Alangkah bijaksanya kalau kita ada satu orang maju, bukan berarti dia lebih baik, Pak. Dia maju itu untuk bisa mengenapkan sholat berjamaah, walaupun dia belum sempurna seperti yang kita harapkan. Kan gitu, Jadi kita punya positif minimal resiko. Silahkan, Pak. Di, kalau orang Betawi lagi jembrek ini, dari sekian jangka jagat sini mana yang paling ini resikonya buat kepentingan umat Islam mudorotnya lebih mana yang lebih ini, dan mana yang lebih banyak masalahnya itu saja potensi kita lebih dari itu sudah saya katakan oke kemudian yang kedua mengenai Ahmad bin kita tahu Pak Iran itu ya menjadikan Syiah sebagai salah satu landasan negaranya Pak belajar ya, Pelajaran akidah negara mereka adalah Syiah dan kita tahu Syiah dalam walaupun sendiri Pak. Abu Bakar Allah demi Allah nggak saya dengar dan sendiri kalimat yang keluar yang mereka adalah la'anatullah ala Abu Bakar wa Umar. Gak cukup sampai di situ Pak, kami menginap hotel di hotel yang satu lah satu hotel tapi beda lantai dengan orang-orang Syiah di Bandung. Mereka setiap habis makan malam Pak, itu mereka membuat satu ritual doa ya, model kayak sabar, kalau nangis-nangis gitu Pak, itu ngadap ke Baki, Baki itu pemakaman yang di samping Masjid Nabawi Pak. Apakah ada pengetahuan kita yang ngerti bahasa bahasa Arab Libanon, Pak? Itu aku yang lagi dibaca doa. Oh itu dia sedang memuji-muji tentang Ali, kemudian Fatimah dan seterusnya. Kemudian mengumpat dan menghina Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Itu Yang ketiga, Ya prinsip mereka apapun nama tidak membolehkan yang namanya kawin pun Kawin mut'ah itu sama dengan persilangan yang ilegal. Tahu kawin mut'ah? Kawin pun Nah, kalau di puncak ramai nih Pak, musimnya orang Arab pada libur, itu pada puncak. Nyari apa Bu? Istri yang bisa dikontrak. Tiga bulan, enam bulan, habis itu balik lagi ke negaranya, cerai ya Bu. Dikon, jadi nikah untuk beberapa waktu aja, namanya kawin mutlak sejak perang Khaybar Nabi sudah mengharamkan kawin lunak. Ada hadisnya itu dalam Bukhari dan Muslim mutafakun alih, Sesungguhnya aku haramkan kawin lunak setelah perang Khaybar. Jadi sudah diharamkan sampai ada yang haram. Tapi mereka membolehkan kawin lunak, kawin kontrak. Jadi jangan heran bu, ada seorang wanita yang suaminya banyak pergi lewat. Tapi ada seorang dokter memeriksa maaf ini seorang muslimah berpakaian jenggot hitam-hitam dan sadarnya kaget dokter itu pak ini aneh kan. Ini orang baik-baik tapi kok penyakit lagi gitu. Kan? Kemudian dibacing-bacing. Maaf mbak, mbak tinggalnya di mana di Bandung ya? Oh iya. Ikut dengan kelompok ini yang ikut dengan kelompok, kita di sana. Oh iya, oh kan. Mbak melakukan mutah ya, iya kan saya kawin mutah. Suaminya banyak kita ya? ganti-ganti suami. Karena itu riskan bu, seorang wanita kalau berganti-ganti pasangan itu kan menimbulkan terjadinya penyakit lama. Tidak bersih. Kemudian yang keempat, mereka menghalalkan kebohongan terhadap orang di luar mereka yang namanya takinya Apapun kita pasti semua menghalalkan takinya Jadi nggak bakal pas dengan dirinya siapa Kalau ketemu sama bapak, kami sama bapak dengan bapak. Soal kami sama bapak, Quran kami sama bapak. Kami sunnah, sunni juga. Tapi nanti kalau bapak sudah masuk, baru ya, baru tahu. Kemudian dia teman, teman baik, dia karena dia sudah mengembalikan kembali ya, nggak malu-malu dicerita kepadanya. Dia cerita kepadanya tentang syirik. Pak ya, ini sudah, sudah gambaran biar ada bagi yang ingin tahu tentang syiah kita akan sudah tuntas tanggal 30 kalau tidak ada perubahan insya di Hotel Bumi Biasa Depok Pak Markota. Hotel Bumi Biasa Depok kita akan ada dua narasumber luar biasa nih Pak Pak Anak Saya Toto orang Saya dia memang pakar di bidang masalah syiah kemudian biayanya dari Cirebon ini pakar Mas adalah hal langsung kita maksudnya kita mau sepeda apa itu bukan jadi kalau kita objektif tidak tidak ada maksud apa ya hanya ingin jalan kepada umat supaya ada kejelasan silakan kalau mau hadir tanggal 30 Mei kalau akhir Mei kita adakan seminar tentang Azan bukan hanya siasa ya kita bahas juga mengenai masalah Ahmadiyah kita juga bahas masalah agama aliran-aliran lain yang dianggap bermasalah di dalam kehidupan umat Nah kemudian pertanyaan berikutnya, nak manajer. Nah ini menarik ya Pak. Sebuah contoh yang cukup menarik. Saya punya kawan, kawan Pak, beberapa reporter dan juga redaksi di majalah Sabili sampai ya? majalah Sabili yang setahu saya dari dulu sampai sekarang punya komitmen yang kuat dalam memberitakan hal-hal yang objektif, kita baik, terhadap baik majalah Sabili. Saya diperlihatkan foto yang cukup eksklusif Pak, otentik Pak, yaitu foto di mana Ahmad bin Najjar berpelukan dengan erat dengan orang Yahudi. Jadi sudah terlambat saja. Kenapa bisa begitu kan? Karena kalau tidak kita lihat sejarahnya Syiah, awal mulanya adalah Abdullah bin Saban. Abdullah bin Saban adalah orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam. Dia membuat satu dibuat satu konflik. Itu awal mulanya terjadi di ada itu. Dan sekarang itu dijadikan sebagai satu modus operasi untuk memecah belah umat Islam. Satu lagi Pak, tambahan. Bapak mengatakan apa? Iran itu kan satu satu masuk salah satu negara yang punya reaksi nuklir Pak ya. ya Pak ya. Dan kita tahu selama ini Amerika itu sangat kecil sekali permusuhannya terhadap Amerika. saja tidak mengajarkan Iran. Timbul dua asumsi Pak. Apakah eh, Amerika mau berani? Atau mereka sebenarnya tempat yang berbuat pura sebagai musuh? Dunia politik itu begitu Pak. Sekarang teman besok bisa jadi musuh Pak. Ya? Sekarang musuh besok bisa jadi teman. Sebaliknya begitu. Jangan disangka. Dulu musuh apa nih? Tiba-tiba bisa koalisi Pak. Itu politik begitu Pak. Jadi tidak semua yang kita lihat di dalam permukaan, di atas permukaan itu sebagaimana aslinya. Kita harus tahu bagaimana dibalik itu semua. Itu saja kan. Lebih dan banyak, mohon maaf, Bolo alam, ya, saya menyampaikan apa adanya. Mudah-mudahan itu bisa memberi kejelasan kepada Bapak. Mari kita tutup banyak hamdan dan kafarat majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa bihamdika. Bagi yang belum bertanya boleh dicatat nomor handphone saya bisa lewat SMS nanti 0812 7301 nomor kosong 809 Yang lupa menuliskan nama dan domisili supaya bisa masuk dalam database kamu. 0812 809 7301 Nggak perlu pakai rek ya, pak ya? SMS